أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين اللهم ارحمنا بالقرآن Para bapak dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini untuk sekian kalinya dengan izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu di dalam forum pengajian ini. Mudah-mudahan Allah berkenan melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sehingga kita lebih mantap memahami Islam. Makin jelas jalan yang harus kita tempuh di dalam hidup di dunia yang singkat ini menuju kepada ridho Allah dan surga. Di dalam kesempatan pengajian pada malam hari ini, sengaja telah dibacakan tadi beberapa ayat dari surat Az-Zukhruf ayat 36 sampai 40 yaitu lima ayat yang artinya di dalam bahasa Indonesia kurang lebih demikian Barang siapa berpaling dari pengajaran Tuhannya yang maha pemurah yaitu Al-Quran maka kami akan sediakan baginya setan yang menyesatkan dan setan itu akan menjadi sahabat yang selalu menyertainya dan sesungguhnya setan-setan itu selalu menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar sedangkan mereka merasa bahwa mereka mendapat petunjuk dari Allah. Sehingga apabila ia telah datang kepada kami pada hari kiamat, dia akan berkata, Andai kata antara aku dan setan dan engkau wahai setan ada jarak yang memisahkan seperti jauhnya antara timur dan barat. Keadaanku tidak seperti ini. Sungguh engkau sahabat yang sangat buruk. Allah menjawab, sekali-kali tidak akan berguna penyesalanmu hari ini. Karena kamu dahulu di dunia zalim. Dan sesungguhnya kamu bersama setan kamu hari ini di dalam seksa bersekutu bersama-sama. Muhammad, apakah engkau dapat membuat si tuli itu mendengar? Atau menunjukkan jalan kepada si buta dan orang yang di dalam kesesatan yang nyata? Demikianlah kurang lebih terjemahan daripada kelima ayat yang telah sengaja saya bacakan pada malam hari ini. Insya Allah pengajian kita akan berdas akan berputar berkisar pada kelima ayat tersebut. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan nanti Allah berkenan mengizinkan kita semuanya untuk dapat mengambil hudan, mengambil petunjuk daripada ayat-ayat yang diterangkan itu nanti. Sebagaimana tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai hudan linas, sebagai petunjuk bagi manusia. Sehingga dengan petunjuk itu nanti akan lebih jelaslah jalan lurus yang harus kita tempuh di dalam hidup ini. Baiklah, saya mulai bahwa pada ayat yang ke-36 dan ke-37 dari surat al zukhruf itu Allah menerangkan tentang suatu hukum sebab akibat yang berlaku bagi siapapun, dimanapun, tidak pandang bulu, dari keturunan, dari bangsa dan suku yang bagaimanapun. Siapa yang melakukan sebab pasti akan menanggung akibat. Yaitu Barang siapa berpaling dari Al-Quran Maka dia akan menjadi makanan yang empuk bagi setan Barang siapa berpaling dari Al-Quran Dia akan mudah dikuasai oleh setan nah, Setan itu apa sudah saya terangkan sebenarnya dalam pengajian-pengajian yang lalu karena pengaji, karena pengunjung pada malam hari ini mestinya juga tidak merupakan seluruh pengunjung dari pengajian yang lalu maka baiknya kami ulang sedikit tentang arti setan itu ya. arti setan definisi setan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 112 dan 121 adalah kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi manusia untuk menentang Al-Quran dan Sunnah. Pokoknya setiap kekuatan dari jenis jin dan manusia yang mempengaruhi manusia untuk menentang Allah dan Rasulnya Quran dan Sunnah, dia itu setan. Begitulah definisi setan. Jadi siapa yang berpaling dari Al-Quran, dia akan mudah dikuasai oleh setan, akan mudah dikuasai, dipengaruhi oleh setan. Saudara-saudara sekalian, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa pada setiap manusia itu ada setan yang selalu menyertainya selalu bareng ya. sebagai realisasi daripada sumpah setan itu sendiri Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sumpah setan adalah demi kebesaranmu maka demi kebesaranmu Tuhan maka seluruh manusia itu akan kami sesatkan, akan aku sesatkan, kecuali hamba-hamba kamu di antara mereka yang mukhlas. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap manusia itu dibarengi oleh setan. Ketika beliau menerangkan yang demikian, salah seorang sahabat bertanya, Walaupun Tuhan, walaupun engkau juga ya Rasulullah dibarangi oleh setan. Iya, saya juga dibarangi oleh setan. Tapi setan saya sudah ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Setan saya itu memang sudah dibuat takluk kepadaku kepada Begitu juga setannya Sayyidina Umar. Setannya Sayyidina Umar tuh nggak berani menghadapi Sayyidina Umar. Idza salaka Umaru tariqan fajjan salaka salaka syaitanu tariqan ghairahu. Begitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Umar tuh berjalan ke salah satu jurusan, setan tidak berani berpapasan dengan Sayyidina Umar. Ketemu saja nggak berani. Ya. Jadi dari Daud Umar itu kembali ke setan itu. Kalau umumnya kebanyakan teman-teman kita sekarang ini umat Islam sekarang ini bukan setan nggak berani ketemu ya, tapi setan malah setiap pagi nongkrong nencingi kuping sekarang ini ya. Telinga itu <laughs> dikencingi tiap pagi nongkrong di telinga malah. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk itu, saudara-saudara sekalian. Ya. Pokoknya siapa yang terlambat salat subuh berjamaah jelas ditongkrongi kupingnya oleh setan. Dikencingin. Ya. Demikianlah saudara-saudara sekalian. <clears throat> dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda ibni adam lammatani lammatun minal malaki wa lammatun minal adui lammatun minal malaki i'adun bil khairi wa nahyun anis syarri wa tasdikun bil haqq فمن وجد ذلك فليحمد الله wa walamatun minal adui yang dimaksudkan al adu di sini adalah syaitan walammatun minas syaiton i'adun bisarri wa nahyun anil khairi wa takdzibun bil haqqi fama wajada dzalika falyasta'id billahi minas syaitonir rajim summa tala qaulahu ta'ala As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Yang artinya bahwa pada diri manusia itu ada dua macam pengaruh yang selalu berebut-rebut. Kalau Hasan al-Banna mengatakan bahwa pada diri manusia bahwa setiap manusia itu ya fil insani kuwatani wa amamahu tariqani ya. pada diri manusia itu ada dua kekuatan dan di hadapan manusia itu ada dua jalan pada diri manusia itu ada dua kekuatan yang berebut al khairu wa syar dan di hadapan manusia itu juga ada dua jalan tariqul khairi wa tariqus syar ya وهديناه النجدين Inna hadainahu sabila imma syakir fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Ada dua. Demikianlah saudara-saudara sekalian bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda pada diri manusia itu ada dua macam pengaruh. Satu pengaruh dari malak, satu pengaruh dari setan. Pengaruh dari malak itu adalah tanda-tandanya mudah berbuat baik. Karena Ya saya lanjutkan bahwa pada diri manusia itu ada dua kekuatan, ada dua macam pengaruh. Satu pengaruh dari malak, tanda-tandanya adalah mudah berbuat baik dan sukar berbuat jahat dan selalu membenarkan kebenaran, selalu membenarkan kebenaran. Barang siapa mendapatkan dirinya dalam keadaan seperti itu, maka ketahuilah bahwa itu dari Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, coba saya beri saya, saya tunjukkan tentang manusia yang mudah berbuat baik. Mudah berbuat baik. Contohnya di dalam Al-Quran indah sekali. Ya, coba saya bacakan wala على الذين إذا ما atauka لتحملهم qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berangkat perang Ketika itu kendaraan yang akan mengangkut semua prajurit itu nggak cukup, terbatas sekali, sehingga terpaksa harus dilutre, tidak semuanya bisa ikut. Harus di split paling tidak ya di split dibagi, yang boleh ikut itu dipilih oleh Rasulullah. Lah kemudian yang ditinggalkan adalah yang paling miskin-miskin di antara mereka yang paling miskin-miskin, yang melarat-melarat itu ditinggal semuanya. Sudah kamu nggak usah ikut. Kamu lebih berhak untuk menjaga rumah tangga kamu, mencari nafkah untuk mereka. Daripada kamu berangkat, kamu meninggali nafkah untuk keluargamu juga nggak bisa. Ya sudah kamu nggak ikut saja. Kebetulan ini kendaraan nggak cukup untuk berangkat. Ya, mestinya kalau saya itu yang terpilih itu senangnya bukan main gitu Ya, toh? Orang sudah melu perang kok. Senang kamu mestinya, ya. ya. Tapi mereka itu dikatakan ini kendaraan yang gak enggak ada, saudara-saudara enggak usah ikut. Mereka itu kembali menangis, saudara-saudara sekalian ya. Tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiku ma yunfikun mereka itu kembali sedangkan air dengan mata mereka bercucuran air mata karena menangis karena sedih ikut nggak bisa infak pun nggak bisa karena miskin memang nggak punya apa-apa ikut nggak bisa urun nggak bisa itu mereka menangis karena itu ini hanya sekedar satu contoh, saudara-saudara sekalian, bagaimana baiknya hati mereka itu. Ya, i'adun bil khair. Itu pengaruh malaikat tuh saudara-saudara sekalian. Tidak mudah itu. Siap-siap jam 4 kurang seperempat bangun, wudhu, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngupai, nggak ada persennya, ya Siap-siap kemudian menunggu azan, ya kemudian masuk ke masjid itu kalau kalau tidak ingatun bil khair tidak bisa Warna Yunani syar hati-hati kepada yang jahat itu tidak mau kepada yang jahat itu memang berat melakukan kejahatan tidak mau bagaimana kalau kamu itu melakukan sesuatu larangan Allah Subhanahu wa taala kamu diberi upah 100 juta. oh, nggak mau. Enggak mau, enggak mau betul, bukan pura-pura. Enggak mau. sekarang ini hanya digaji 40 ribu saja mau melanggar larangan Allah. Itu guru-guru yang suruh mengajar PNP itu. anak ya. Anak-anak semua agama sama gitu. <laughs> semua agama sama. Semua agama itu baik itu semua agama itu benar ya tadi dalam khutbah Jumat mestinya akan saya terangkan tapi karena khutbah Jumat jadi tidak bisa panjang jadi ini akan saya ulang sekarang Orang yang demikian itu terkena ayat 174 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 174 berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar." Di dalam ayat itu ada kata-kata ma titik titik titik titik illa bagi mereka yang sedikit memahami bahasa Arab sudah paham itu ya ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakihim walahum azabun alim Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan dari kitab dan mereka menjualnya dengan harga yang murah, harga yang sedikit, samanan qalila. Mereka itu tidak makan ke dalam perut mereka kecuali api neraka. Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Bila orang yang mengajarkan saudara-saudara, anak-anak, agama itu semua sama. Sebab menurut pandangan, kalau kacamata ini saya umpamakan Pancasila ya. Lalu saya pakai begini, itu lalu saya melihat semua agama itu sama. <laughs> iya, semua agama jadi sama semuanya itu. Semua agama jadi sama itu saudara-saudara sekalian. Kristen itu baik, Buddha baik, ya. Dan se seorang Pancis Pancasilais itu tidak akan berubah Pancasilaisnya, kemurnian Pancasilanya, kalau dia pindah agama satu, satu hari satu malam lima kali, ya pagi agama Islam jam 10 pagi keluar dari Islam masuk Kristen, ya jam 12 siang keluar dari Kristen masuk Katolik, ya jam 3 siang keluar dari Katolik masuk Buddha, jam 6 sore keluar dari Buddha masuk Hindu, jam 10 malam keluar dari Hindu masuk Buddha. Itu tetap Pancasilais orang yang demikian itu tetap baik menurut pandangan Pancasila. Dia tidak salah menurut Pancasila. Orang yang demikian itu benar menurut Pancasila. Itu akan dipaksakan untuk menjadi asas hidup saudara. Sehingga nanti saudara melihat semua itu sama Islam sama dengan Kristen, sama dengan Katolik, sama dengan Buddha, sama dengan Hindu, sama dengan semuanya itu gitu. Sama semuanya. Itu sekarang sudah diajarkan Tadi malam di masjid mana itu? Saya terangkan di situ kalimat Matias itu saya terangkan bahwa sekarang ini kata salah-salah seorang ulama besar di India yaitu ketua Nadwatul Ulama di India yaitu mungkin di antara saudara-saudara kenal nama itu Sayyid Abdul Hasan Ali Al-Hasani al nadawi Beliau mengatakan bahwa sekarang ini umat Islam sedang mengalami suatu gelombang pemurtatan yang begitu dahsyat. Luar biasa besarnya. Dan hampir tidak ada satu pun kekuatan Islam yang bisa menahan gelombang pemurtatan itu. Sehingga hampir di setiap rumah tangga muslim sudah ada yang murtad sekarang ini. Dan anehnya saudara-saudara sekalian, gelombang pemurtatan itu juga yang lebih menyedihkan lagi, yang lebih mengerikan lagi, menyewa mulut-mulutnya orang Islam untuk memurtadkan orang Islam sendiri. terutama dari grup ulamanya dan juga dari grup sarjana iya. mereka itu direkrut menjadi suatu kekuatan untuk dioperasikan di kalangan umat Islam sendiri untuk memurtadkan umat Islam. Anak-anak kita ini sekarang sedang dimurtadkan dengan jalan halus, gitu. dididik di sekolah-sekolah itu tadi itu. Anak-anak semua agama itu sama, gitu. <laughs> semua agama itu sama, semua agama itu baik, ya kalau ada orang Kristen tetangga kita yang meninggal dunia, kita harus melayatnya dan mendoakan. Itulah orang yang rukun. Ya. Hidup di negara Pancasila itu harus begitu. Kelihatannya seperti benar, seperti orang yang bermoral tinggi begitu loh saudara-saudara sekarang. Kelihatannya itu kedengarannya. Tapi bagi orang yang tahu bagaimana hidup secara Quran, melihat, mendengarkan itu ngeri sekali itu. Bisa mengkorok gitu. Masa semua agama sama? Dan alasan mereka itu sederhana sekali. Ya semua agama itu sama karena semua agama mengajarkan budi pekerti yang luhur. Seperti itu. Kristen mengajarkan kejujuran, Islam juga mengajarkan kejujuran, Buddha juga mengajarkan kejujuran, ya, e, dan agama-agama yang lain juga mengajarkan. Oleh karena itu anak-anak jadi semua agama itu sama katanya begitu. Ini oleh akal anak-anak kita masuk ini, ya? Iya, iya betul. <laughs> begitu. Jadi jadi sama agama itu. Jadi anak-anak kita ini sedang dia, diajari oleh di, di, diajari satu logika yang sangat lemah sekali, sangat rapuh sekali. Ya. untuk membedakan dua benda yang ya, ya ini memang sama tipnya ya kebetulan ini ada apa namanya tanda-tanda merah ini juga ada tanda-tanda merah merahnya sama ya apakah dari dua tanda merah ini berarti dua tip ini sama untuk menyamakan dua satuan benda hanya diambil bagian-bagiannya saja kemudian karena ada persamaan bagian satuan itu dianggap sama apa begitu logika itu ini logikanya orang goblok jadi anak kita ini sedang dikibulin, sedang digoblokin sekarang ini. Termasuk orang tuanya juga. <coughs> orang tua yang lelongnya jadi pegawai-pegawai itu. <coughs> iya, sedang dibodohin. Semua agama sama. Ya, Jadi mengatakan semua agama itu kan hanya karena kebetulan bagian-bagiannya sama. Tapi dalam khutbah Jumat sudah saya terangkan. Apa kalau kerbau kakinya empat, sapi kakinya empat, gajah kakinya empat, kambing kakinya empat, tikus kakinya empat, kemudian gajah sama dengan tikus, sama dengan kambing, sama dengan sapi, sama dengan kerbau. Hanya karena kebetulan kakinya sama empatnya. Ya. ya. Kan Enak betul ya. Itu seperti si buta menilai gajah ya. Ada empat anak buta diuji oleh gurunya. Sudah ada malam sudah saya terangkan, tidak perlu saya ulang lagi. Gitu. Jadi jadi sangat keliru. Lalu Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa dua satuan itu benda, dua satuan benda itu sama, ya? Kalau kita harus melihat totalitas daripada benda itu, ya. Kita lihat seluruhnya, seluruh bagian-bagiannya secara teliti. Kalau memang semua bagiannya secara totalitas memang sama, baru kita katakan dua benda itu sama. Nah, setelah kita teliti dua tab ini lain, baru kelihatan saja ini hitam, ini putih, jelas jelas lain. Walaupun merah-merahnya ini sama ya, tidak merahnya ini sama. Nah, ternyata setelah diselidiki dengan teliti, ketahuan tuh saudara-saudara sekalian. Coba saya beri contoh seorang Inggris, seorang penyanyi The Rolling Stone, namanya Stephen. Ya. Cat Stephen itu menyelidiki Islam secara keseluruhan. Ya. Dia selidiki Hindu secara keseluruhan. Totalitas agama Hindu. Buddha secara keseluruhan. Ya. Kristen secara keseluruhan. Islam secara keseluruhan. Setelah dia mempelajari setiap setiap agama itu secara keseluruhan, dia tahu bahwa hanya Islam saja yang benar Kemudian dia memeluk agama Islam. Sekarang namanya Yusuf Muslim. Sekarang menjadi guru tafsir Al-Quran di Islamic Center di London sana. Eh, bekas penyanyi The Rolling Stone itu. <laughs> Karena mempelajari totalitas keseluruhan daripada agama itu. Kalau kita pelajari bagian-bagiannya saja, Nah kita ini sekarang diajari logika yang bobrok seperti itu. Saudara-saudara sekalian, mengucapkan semua agama itu sama. Bagi seorang muslim, kalimat itu adalah kalimat kufur. Itu satu kekafiran, saudara-saudara sekalian. Itu kufur itu artinya menutupi kebenaran, ya. Kafaro yakfuru kufron artinya ghatta yughatti, ya artinya menutupi ya menutupi ya kafar al haq kafar al islam bisain akhar menutupi Islam dengan sesuatu yang lain ya. itu artinya menutupi ya. mengatakan semua agama itu sama itu menutupi berpuluh-puluh ayat Al-Quran. Al-Quran mengatakan inna dina indallahil islam. Wa man yattagi ghairal islami dinan falan yukbala minhu. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Laqad kafara alladziina qalu inna Allah wal masih ibnu Maryam. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah salisu salafatin. Ya. Kelima ayat yang baru saya baca ini oleh orang yang mengatakan semua agama itu sama ditutupi. Ya enggak? Disembunyikan, ya. Disembunyikan. Orang itu jelas terkena ayat 174 surat Al-Baqarah tadi, ya. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan daripada kitab dan mereka menjualnya dengan harga yang murah, ya. Mereka itu tidak makan di dalam perut mereka kecuali api. Kenapa kalau mereka berani menutupi? Karena mereka menuntut harga yang murah supaya kedudukannya agak terhormat sedikit di dunia ini, ya dan gajinya tetap mengalir satu bulan empat puluh ribu ya, hanya karena orang uang puluh ribu sebulan ya dia kurbankan itu Islam itu menjadi kekafiran padahal dia sebagai warga negara Indonesia apalagi seorang sarjana orang yang tahu ya. dia sebetulnya bisa membantah kepada atasannya wah saya tidak bisa melakukan mengajarkan anak-anak untuk mengatakan bahwa semua agama itu sama. Tidak bisa itu bertentangan dengan keyakinan saya. Dia bisa membantah itu perintah itu, ya. Sebab so, melakukan bahwa keyakinan saya sebagai orang Islam melaksanakan sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 Pasal 20 dan dilindungi oleh pasal-pasal daripada Universal Declaration of Human Rights di mana negara Republik Indonesia termasuk salah satu negara penanda tangan daripada Universal Declaration of Human Rights itu ya. Suatu deklarasi universal yang melindungi hak asasi manusia. Termasuk hak asasi yang harus dilindungi adalah keyakinan ya. Saya sebagai manusia hidup di dunia diberi hak hidup untuk melaksanakan keyakinan saya sesuai dengan ajaran yang saya yakini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga. Dan tidak boleh ada satu peraturan yang menganiaya hak keyakinan saya itu. Kecuali peraturan itu harus dinyatakan batal menurutku hukum. Ya. Jadi kalau ada peraturan atasan, apa itu peraturan menteri, apa itu peraturan oleh MPR atau dan sebagainya, tapi dia bertentangan dengan undang-undang dasar, apalagi bertentangan dengan Universal Declaration of Human Rights itu sesungguhnya hukum atau peraturan itu batal menurut dinyatakan mata ya batal menurut hukum sebetulnya tapi rupanya yang berlaku sekarang ini teror mental ya teror mental bukan peraturan Nah kalau orang mukmin bisa diteror itu imannya perlu ditanyakan dengan pertanyaan yang besar itu saudara-saudara sekalian ya. Orang beriman itu nggak bisa diteror. Mati bagi orang beriman itu tidak ada apa-apa kok saudara-saudara sekalian. Orang beriman kok bisa diteror itu imannya perlu ditanya itu. Kok ini mukmin apa judul? Orang mukmin itu kalau diteror, kalau ditantang seperti itu dia melawan. Kamu menteror saya. Kamu nggak punya surga, saya punya surga, saudara. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kamu sakit disentuh oleh benda tajam, mereka itu pun juga sakit dibentuk disentuh oleh benda tajam. Dan kamu punya harapan, mereka nggak punya harapan. Kamu punya harapan surga, mereka nggak punya harapan apa-apa kok. Kamu bisa diteror itu bagaimana kamu itu? Kalau kita hidup di satu negara ada aturan permainan dan aturan permainan itu ditaati secara bersama, mari kita hidup dengan mempertahankan eksistensi golongan kita masing-masing dan kehidupan kita masing-masing. Tapi kalau kita diteror, digertak, kemudian kita menyerah itu namanya iman yang runtuh, saudara-saudara sekalian. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan perjanjian dengan orang-orang di luar Islam. Selama perjanjian itu ditaati, ya, maka perjanjian itu harus kita taati secara bersama. Kalau Pancasila itu dianggap sebagai konsensus nasional, Undang-Undang Dasar 45 sebagai konsensus nasional sebagai the rule of the games aturan permainan yang mengatur lalu lintas daripada setiap eksistensi golongan yang ada di Republik Indonesia ini nah, mari kita hormati peraturan itu ya tapi kalau dia dilanggar kemudian mereka membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan itu hanya untuk menganiaya hak kita nanti dulu sudah saudara sekalian kita jangan mau dibodohin ya. Negara ini bukan kedaulatan bedil loh saudara-saudara sekalian ya. Negara kita itu bukan kedaulatan abri yang dianut. Negara kita itu kedaulatan rakyat. Ya. nggak ada kedaulatan abri di Indonesia ini. Yang ada kedaulatan rakyat. Gitu. Kalau kita di, apa yang sudah diletakkan sebagai dasar oleh the founding fathers dulu itu kemudian dianiaya oleh orang di belakang dan kita biarkan begitu saja jangan kemerdekaan Indonesia ini yang paling banyak membayar untuk kemerdekaan itu umat Islam saudara-saudara berarti mengkhianati perjuangan orang-orang yang lalu ya. begitu saudara-saudara sekalian jadi kita ini harus mempertahankan hak kita. Kita sebagai orang Islam mengajar melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Islam itu mendapatkan hak, hak hidup penuh satu ya seperti yang lain jangan mau dijadikan kelas dua kamu sama dengan yang lain jadi kalau tadi ada guru yang diperintahkan untuk mengajar bahwa semua agama itu sama dan dia merasa itu bertentangan dengan keyakinannya dia boleh protes tuh saya tidak bisa, tidak sanggup kalau mengajar seperti itu Silahkan serahkan kepada guru lain saja. Saya orang Islam, saya akan mengajarkan sesuai dengan ajaran Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang sah menurut Allah hanya Islam saja. Kuping orang lain dengar tidak senang, silahkan. Ayat Allah berbunyi seperti itu akan saya ajarkan kepada saudara-saudaraku, yaitu orang Islam, yang jumlahnya 87% di Indonesia ini. Begitu, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara, kalau hak kita dianiaya, kita ini harus harus mempertahankan diri. Ya. Ya. Jangan sampai kita ini menyerah. Ya. Sebab ada satu perintah dia dalam di dalam surat Al Muhammad ayat 35, falatahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum walan yatirukum a'malakum janganlah kamu merasa lemah haram hukumnya orang iman itu merasa lemah dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu walladzina wa annal kafirina la maula lahum Allah itu pemimpin dan pelindungnya orang-orang beriman. Orang kafir nggak punya pelindung, ya. Masuk kamu lemah. Haram hukumnya orang beriman merasa lemah. Salah tahinu itu larangan, ya. Lanya itu lalarangan tuh. Wala tad'u ila salmi ya, wa tad'u ila salmi wawunya wala atuf ya Watad'u ila salmi dan kamu mengajak damai. Haram hukumnya orang Islam mengajak damai. Orang Islam baru boleh damai kalau diajak damai. Kalau mengajak damai haram hukumnya. Wa antumul a'launa kamu itu lebih tinggi. Orang Islam itu dilarang dipimpin. Dan orang Islam dilarang digurui. Orang Islam harus menjadi pemimpin. Orang Islam harus menjadi guru. Eksistensi daripada umat Islam itu eksistensi kepemimpinan dan eksistensi guru. Jadi kalau umat Islam itu tidak memimpin berarti yang memimpin setan itu saudara-saudara sekalian. Alternatifnya hanya itu. Bagaimana Allah mengatakan khairul khairul ummah kuntum khaira ummah. Kok bisa dipimpin oleh yang tidak khaira ummah? tak tak murun tuh fiil yang aktif ya, memerintah. Bil ma'rufi dengan yang ma'ruf. Watan hauna itu juga aktif dan melarang anil mungkar dari segala perbuatan yang mungkar. Kamu itu adalah sebaik-baik umat karena kamu memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Kalau kamu tidak aktif seperti itu, kamu pasti diperintah untuk memperbuat yang mungkar dan dilarang dari berbuat yang ma'ruf. Buktinya, ada tujuh orang putri kita di Surabaya memakai jilbab, sekarang ini dilarang apa itu bukan nahi mungkar, bukan nahi ma'ruf itu. Bukan amar mungkar nahi ma'ruf yang demikian itu. Ya itu amar mungkar nahi ma'ruf namanya. Itu kita punya hak untuk menahan. Ya. Kita mempunyai hak untuk membela mereka. Ya. Untuk menahan perbuatan yang mungkar itu. Kita punya hak. Ya walaupun dengan lesan kita jangan tuh saudara kita, jangan dianiaya. Itu saudara kita yang sedang melaksanakan perintah Allah. Jangan diam saudara-saudara sekalian kalau Islam ini hilang ya saudara-saudara akan mendapatkan dua kehinaan khizyun fid dunya wa adabun fil akhirah kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Na'udzubillah min dalik. Fala tahinu, jangan kamu merasa lemah. Watadu'u ila salmi dan jangan mengajak damai. Antumul a'laun, kamu lebih tinggi. Wallahu ma'akum, Allah bersama kamu walan yatirukum a'malakum dan Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan kamu. Jangan khawatir kelak selama kita benar-benar fil Islam di dalam Islam kita ini ya